الحمد لله الحمد لله المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام من الحلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي طهره الله ظاهرا وباطنا فوق ما يقال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الحبيب المجتبى والهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالغدو والآصال أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih." wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa perintah Allah agar kita takwa kepadanya dengan takwa yang bersungguh-sungguh. Takwa dengan sepenuh hati, bukan takwa yang setengah-setengah bukan takwa yang terikat dengan situasi ataupun kondisi. Ittaqillaha haitsuma kuntah kata Nabi. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan dari kita dalam melaksanakan suatu ibadah sering terjebak dalam rutinitas ritual banyak di antara kita yang dalam melaksanakan suatu ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kita setiap hari sholat lima waktu, tapi prinsipnya kita yang penting sudah sholat, gugur kewajiban, tanpa kita berusaha sudah khusyukkah sholat kita sudah makbulkah solat kita? Akhirnya apa ma'asyural muslimin? Kenyataannya kita rajin solat berjamaah di masjid. Tapi mungkarnya jalan terus. Kita tekun berpuasa. Tapi tidak punya kepekaan sosial. Terhadap fakir miskin bersifat masa bodoh. Bahkan sering kita tega menipu fukorok masakin karena kepentingan dunia, karena kepentingan politik. Kita sudah pergi haji, umroh, empat, lima kali mondar mandir Indonesia Mekah. Tapi gaya hidup kita masih saja tetap individualisme, materialisme, tidak punya solidaritas sesama muslim. Mbak kata dalam tempurung, picit sempit pandangan, dangkal hati tidak terbuka walaupun sudah melihat Islam dalam skala internasional. Yang dilihat, yang dipandang, yang disaksikan tidak sanggup menggugah dan menggubah jiwanya, tidak bisa mewarnai pandangan hidupnya. Inilah ma'asyurul muslimin bentuk takwa setengah-setengah sepotong-potong tidak hak tuqatih. Ibadah hanya dikerjakan dengan prinsip asal sekedar menggugurkan kewajiban. Hasilnya hanya berupa fenomena zahir saja. Salatnya cuma merupakan kegiatan dan tradisi yang menjadi rutinitas. Hajinya hanya merupakan pengalaman di Mekah dan di Madinah. Sodakonya hanya untuk kepentingan pribadi bahkan untuk kepentingan politik. Begitu juga puasa dan ibadah lainnya dilaksanakan tidak sepenuh hati. Mari kita lihat di dalam kitab Ikhul Ibad karangan Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan man kana ra'su malihi taqwa kallatil sunu an wasfi ribhi Wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi. Barang siapa hidup dengan kapital takwa, ukuran dan standarnya adalah takwa, imtithalul awamir tinabun nawahi, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Dan barang siapa yang hidup berbekal dengan kapital dunia, standar hidupnya, segalanya bergantung dengan dunia, maka dia akan mendapatkan kerugian yang besar sekali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita harus hati-hati pegang harta. Ia bagaikan fata morgana. Semakin jauh kita mengejar, semakin jauh kita tidak sampai pada tujuan. Sesuatu yang kita kira air ternyata panas matahari. Sesuatu yang kita sangka bisa membahagiakan, ternyata tambah membingungkan. Sesuatu yang kita kira menyejukkan, ternyata sering membuat kita panas dan lupa daratan. Sesuatu yang kita anggap barang mewah, ternyata kata Nabi, ia adalah bangkai yang menjijikkan. Sesuatu yang kita bilang berharga, tapi kenyataannya kata Nabi, ia adalah makanan anjing atau anjing-anjing yang tamak dan rakus. Ad-dunya jifah. Dunia itu bangkai. Watullabuha kilabun. Dan orang yang berebut dunia sampai lupa daratan. Kilabun bagaikan anjing-anjing yang berebut bangkai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana sikap beliau dengan harta? Kata beliau semua harta untuk perjuangan dan kepentingan agama dan untuk santunan fakir miskin. Seperti hadis yang direwayatkan oleh Sayyidina Bilal, "Kana la yasbutu 'indahu dinarun." Kata Bilal, Rasulullah itu tidak pernah menyimpan uang satu dinar wala dirham ataupun satu dirham. Wa in fadala syai'un kalau Rasulullah punya kelebihan uang walam yajid man yu'tihi dan dia dan beliau tidak menemukan orang yang akan diberikannya orang yang menerima uang Rasulullah ini wa faja'ahul lail maka kemudian kemalaman Rasulullah kemalaman lam yakwi ila manzilihi Rasulullah tidak akan pernah mau pulang ke rumahnya hatta yatabarra aminhu ila man yahtaju ilaihi sehingga beliau terbebas dari beban dan memberikan uang yang ada di sakunya ila man yahtaju ilaihi kepada orang yang memerlukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi firman Allah, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." wala tamutunna illa wa antum muslimun bahwa di zaman sekarang ini iman dan takwa kita sering goyah dan kemudian tumbang diterjang angin materialisme meskipun kelihatannya muslim taat beribadah tapi di dalamnya rapuh label iman sepertinya hanya lipstik belaka label muslim hanya kedok belaka sikap taat ditampakkan di permukaan padahal di dalamnya ada kepentingan duniawi, ada kepentingan politis yang menghiasi hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, simak lagi firman Allah, "Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa." dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka ia akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah yaitu para nabi, para siddiqin dan para orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. ma'asyurul muslimin rahimakumullah demikianlah beberapa penjelasan Al-Qur'an dan hadis Nabi mengenai pentingnya beriman dan bertakwa secara totalitas. Mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah, golongan orang-orang yang termasuk al-muttaqin al-faizin, orang-orang yang takwa dan memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Ja'alanallah wa iyyakum minal muttaqin al-faizin. Wa adkhalana wa iyyakum fi jannati aminin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul وبقال يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين وكونوا إلى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 وإياهم على أعدائنا أعداء الدين وانصر أحكم شريعة نبينا محمد في ممر الدهور والسنين في بلدتنا إندونيسيا الحبيبة وفي العالم الإسلامي كل يا آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة